Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Thank you. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-276 ini didukung oleh para pemain Susi sebagai tunggal dewi, Edi Dosa sebagai Jaya Negara, Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Indrawati sebagai Indraswari, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. terbaring di atas ranjang. Air matanya meleleh membasahi pipinya yang sudah mulai keriput. Sementara itu, Prabu Jayanegara beranjak pergi. Empat orang prajurit jaga membungkuk hormat ketika beliau melintas di hadapan mereka. Begitu tiba di depan pintu gapura istana Kaputren, Prabu Jayanegara berhenti sejenak. Kemudian Raja Muda Majapahit itu membalikan punggungnya dan bergegas melangkah menuju Puri Manganti. Oh, Kanda Prabu. Iya. Aku Dinda Tunggadewi. Aku baru saja menengok Ibunda Ratu. Beliau sedang sakit, Kanda Prabu. Tubuhnya sangat lemah. Kami semua tidak tahu mengapa tiba-tiba beliau jatuh sakit. Tiga hari yang lalu, beliau jatuh pingsan. Kita tidak perlu khawatir. Beliau akan segera sembuh kembali. Kanda Prabu baru saja tiba dari istana Kapopongan? Ya. Sudah beberapa hari ini aku di sana. Aku mendengar berita bahwa Ibunda Ratu sakit dari Panci Ketawang. Hmm, Dinda Tunggadewi? Iya, Kanda Prabu. Sudah hampir sebulan aku tidak menginjak Puri Manganti. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya dalam keadaan baik, Kanda Prabu. Syukurlah. <laughs> Bagaimana kabar Dinda Raja Dewi? Dinda Raja Dewi juga dalam keadaan baik. Hmm. Aku ingin mendengar ketegasanmu, Dinda Tunggadewi. Sudah hampir sebulan aku menunggu. Ketegasan mengenai apa, Kanda Prabu? Jangan berpura-pura. Ingat, Tinda, aku sudah berusaha untuk menyabarkan hati. Sekarang jawablah pertanyaanku. Apakah kau masih memikirkan Cakradara? Apa gunanya Kanda Prabu tahu soal ini? Soal Kakang Cakradara adalah soal pribadi saya. Apakah saya masih mengingatnya atau melupakannya? Itu adalah urusan saya, Kanda. Kalau kau ingin suasana hubungan kita menjadi lebih baik, lupakan saja Cakradara. Dia itu orang luar. Dia seorang pangeran Singasari yang kemudian mengadu nasib di Kauripan. Dia tidak mempunyai hak untuk memasuki tangga-tangga istana Majapahit. Lebih baik Anda Prabu mengurusi pemerintahan daripada mengurusi pribadi orang. Dengar dulu Dinda Tunggadewi. Aku tidak ingin kau dan Dinda Raja Dewi jatuh ke tangan orang lain. Kalian berdua harus menjadi milikku. Aku tidak ingin milikku diganggu oleh orang lain. Kanda Prabu, kau adalah saudara tua kami. Ingat, ingat. Di samping saudara kalian, aku adalah Raja Majapahit. Aku mempunyai wewenang penuh untuk menentukan nasib kalian berdua. Tidak bisa begitu, Kanda Prabu. Sekalipun Kanda Prabu seorang raja, tapi Kanda Prabu juga masih harus patuh kepada aturan ataupun adat leluhur kita. Akulah yang mengatur semuanya ini. Aku tidak perlu patuh kepada peraturan. Peraturan apa itu? Hmm? Adat. Adat leluhur apa? Kalau perlu adat itu bisa kurubah. Kalau begitu, Kanda Prabu sudah berbuat sewenang-wenang. Ya, terserah apa yang akan kau katakan. Aku tidak peduli. Dinda Tunggadewi, kalau kita menjadi suami istri, maka kita bisa menyelamatkan negeri ini kita tidak perlu mempunyai saingan orang-orang dari luar istana. Saya tidak yakin, Kanda Prabu. Niat kotor hanya akan mendatangkan malapetaka dan bencana, Kanda. <laughs> jadi, <laughs> jadi kau masih menolak keinginanku, Dinda. Hmm? Setelah kusekap di Puri Manganti sekian lama, kau masih juga keras kepala? Saya tidak dapat membenarkan tindakan dan sikap yang salah. Hmm. Dinda, Dinda. Semakin hari kau nampak semakin bertambah cantik saja. <laughs> Kemarilah, Dinda. Awas, Kanda Prabu. Saya tidak senang perbuatan tidak senonoh. Oh, Lebih ah. baik Kanda Prabu segera pergi. Kau tidak bisa mengusir seorang raja, ah, Dinda. Awas, Kanda Prabu. Saya sudah memperingatkannya. Saya tidak main-main. Aku memang tidak main-main. Kanda Prabu. Ajar sekali kau ini. Oh, berani kau menampar wajahku ya. Hmm? Kau pikir aku tidak bisa berbuat kasar kepadamu? Tunggah Dewi, hayu berlutut. Berlutut di hadapanku. Tidak, saya tidak akan berlutut di depan seorang raja yang senang berbuat tidak senonoh. Kalau kau tidak mau mengerjakannya, aku akan memaksamu. Awas, kenapa, Prabu! Wijaya Negara mengurungkan langkahnya. Dia nampak terkejut. Tiba-tiba saja Putri Tunggadewi sudah menggenggam sebilah patrem. Patrem ialah keris kecil yang biasa digunakan pendekar-pendekar wanita zaman dulu. Ah, awas Kanda Prabu, saya tidak main-main. Saya sudah memperingatkan Kanda Prabu. Jika Kanda Prabu nekat, saya pun akan nekat. Lebih baik saya mati daripada menjadi korban perbuatan tidak senonoh. Hmm. Oh. Aku tidak senang diancam seperti ini, Tunggadewi. Sarungkan kembali kerismu itu. Tidak, Kanda Prabu. Saya sudah bertekad akan membela kehormatan diri saya. Sekalipun nyawa saya sebagai taruhannya. Kau tidak bersungguh-sungguh, bukan? Eh, silakan. Silakan Kanda Prabu maju selangkah lagi. Dan mulai hari ini, tidak ada lagi putri Majapahit yang bernama Tribuana Tunggadewi. Ayo Kanda Prabu, silakan. Saya sudah siap. Ah, baiklah. Untuk sementara, kau bisa menakut-nakuti aku dengan keris kecilmu itu. Kali ini aku mengalah, Dewi. Tapi ingat, aku tidak akan mengalah untuk kedua kalinya. Bagaimanapun juga aku harus bisa mewujudkan keinginanku. Kau tidak akan kuizinkan berhubungan dengan orang-orang lain. Kau hanya menjadi milikku, milik Prabu Jayanegara. Sambil mendengus, Prabu Jayanegara melangkah keluar Puri Manganti. Putri Tunggadewi merasa lega karena dapat mencegah niat saudara kandungnya. Niat yang kotor, niat yang tidak senonoh. Tiba-tiba wajah Putri Tunggadewi menjadi murung, seperti ada beban berat menghimpit hatinya. Kanda Prabu Jaya Negara. Benarkah dia saudara kandungku sendiri? Bagaimana dia sampai hati mempunyai niat sekotor itu? Bagaimana dia sampai mempunyai pikiran sejahat itu kepada kami, adik-adiknya sendiri? Oh, untuk aku masih bisa mencegahnya. Aku benar-benar jijik melihat pandangan matanya. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa Kanda Prabu Jaya Negara mempunyai hati sekotor itu. Oh, Ramanda Prabu. Ramanda Prabu Kertarajasa Jaya Wardana. Ah, lindungilah kami putri-putrimu ini. Jangan biarkan Kanda Prabu Jaya Negara menyentuh kami. Sekalipun Ramanda sudah hidup di alam kekal bersama Batra Siwa dan Wisnu, tapi hamba yakin Ramanda Prabu masih dapat mendengar ratapan kami. Tolonglah kami ya Ramanda Prabu. Lindungilah kami. Oh. Kanda Prabu. Hmm, iya. Akulah yang datang Dinda Raja Dewi. Boleh aku duduk? Silahkan Kanda Prabu. Mudah-mudahan sikapmu tidak seperti Dinda Tunggadewi. Jadilah adik yang manis. Jadilah adik yang bisa menghargai saudara tuanya. Hmm. Apa maksud Kanda Prabu? Aku datang untuk minta ketegasanmu, Dinda Raja Dewi. Barangkali sekarang ini kau sudah bisa mengambil keputusan. Dan mudah-mudahan kau berhasil mengambil keputusan yang baik. Kau harus membantu aku, Dinda Raja Dewi. Aku tidak ingin kekuasaanku direbut orang. Aku tidak ingin apa saja yang dimiliki pemerintah Majapahit ini dipakai rebutan oleh orang-orang. Aku ingin semuanya. Iya, semuanya tetap menjadi milikku marilah kita bekerja sama secara baik. Lupakan saja kuda merta, kesatria gombal dari wengker itu. Maaf, Kanda Prabu. Saya masih belum mengerti apa yang Kanda Prabu maksudkan. Hati saya sedang sedih. Sudah beberapa hari lamanya, Ibunda Ratu sakit. Bagaimana, Dinda Raja Dewi? Kau mau bukan menjadi istriku? Hmm? Kanda Prabu, jangan kurang aja. Saya ini siapa, Kanda? <laughs> Kau ini adikku. Raja Dewi adikku. Kalau hmm? begitu, <laughs> mengapa Kanda Prabu ingin berbuat tidak senonoh kepada saya? Kepada adik sendiri? Dalam persoalan kita ini, tidak ada kakak dan tidak ada adik. Yang ada hanyalah seorang gadis cantik dan jaya negara seorang raja. Ingatlah Kanda Prabu, Janganlah Kanda Prabu mencoreng arang di kening sendiri. Janganlah Kanda Prabu menjatuhkan nama baik Kanda Prabu sendiri. Sebab hanya binatanglah yang sampai hati mengawini adiknya sendiri. Aku tidak peduli. Aku mempunyai tujuan yang lain, kau tahu? Kau pikir aku ini raja yang bodoh, hmm? Hah. Tidak, tidak. Aku tahu apa yang terbaik dan apa yang harus kulakukan. Aku harus menyelamatkan kekuasaanku ini. Kalau aku membiarkanmu jatuh ke tangan orang lain, maka mereka, orang-orang lain itu akan berdatangan ke istana Majapahit. Dan akhirnya, apa yang terjadi? Aku harus berebut kekuasaan dengan mereka, saudara-saudara iparku itu. Dan aku tidak sudi memperebutkan apa yang menjadi milikku. Bagaimana, Dinda Raja Dewi? Kau mau menurut atau tidak? Mau ikut keinginanku atau kau mau membangkang? Kanda Prabu, saya belum menjadi orang gila. Sampai kapanpun, saya akan menolak keinginan itu. Keinginan gila, keinginan orang yang tidak waras. Raja Dewi, mau tidak mau kau harus mau. Sekarang aku akan memaksamu. Lihat, lihat. Aku akan memaksamu. Kau pikir aku tidak berani melakukannya, ha? Huh? Kau boleh menjerit-jerit di Puri Madukara ini. Dan kau boleh menangis melolong-lolong. Aku tidak akan peduli lagi. Ah, ah Ayo. Kanda Prabu, jangan. Ah. Lepaskan saya. Saya tidak mau. Akan aku buktikan. Saya tidak ah. mau. Jaya Negara. Jaya Negara. Prabu Jayanegara terkejut. Dia segera melepaskan cengkramannya. Dan di tengah-tengah pintu sudah berdiri Putri Indreswari. Putri Indreswari yang dulu bernama Dara Petak adalah ibu kandung Prabu Jayanegara sendiri. Putri Indreswari nampak sangat kecewa. Matanya memandang dengan tajam ke arah Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara berusaha menenangkan hatinya yang sedang bergejolak. Ah. Ibu. Ah, apa yang kau lakukan ini, Jaya Negara? Oh. <laughs> Memalukan sekali. Apa yang akan kau lakukan pada Raja Dewi adikmu, Jaya Negara? Oh. Tidak, Ibu. Saya hanya main-main saja. Bukan begitu caranya bermain-main dengan seorang adik, Jaya Negara. Ah, Jaya Negara, apa kau tidak kasihan padaku? Ibu kandungmu ini... Malu, Jaya Negara. Aku malu sekali melihat kelakuanmu ini. Oh, kau ini anakku atau bukan? Ingat, Jaya Negara. Kau boleh merasa lebih tinggi dariku. Dari ibu kandungmu sendiri. Kau boleh tidak menaruh hormat kepadaku. Tapi setidak-tidaknya, kau harus menjaga perasaan Yunda Tribuana, ibu angkatmu. Oh, kalau Yunda Tribuana tidak mengangkatmu sebagai putra mahkota, kau tidak akan pernah duduk sebagai Raja Majapahit. Maaf, Ibu. Saya ini memang anak yang tidak tahu diri. Jai Negara! Jai Negara! Prabu Jai Negara bergegas meninggalkan ruangan Puri Madukara. Dia tidak mengindahkan lagi teriakan-teriakan Putri Indreswari. Ibu kandung Jaya Negara itu mengelus dadanya sebagai pertanda prihatin melihat watak dan kelakuan putranya. Putri Indreswari kemudian menghampiri Putri Raja Dewi yang menangis terseduh-seduh di sudut ruangan. Ah, kau tidak apa-apa bukan Raja Dewi? Ah. Tidak, Ibu Indreswari. Hmm. Amba selamat. Kanda Prabu Jaya Negara tidak sempat melakukannya, Ibu. Ah. Jaya Negara itu memang keterlaluan sekali. Kalau aku tahu dia mempunyai watak seperti ini sejak dulu. Kalau aku tahu bakal mempunyai anak seperti Jaya Negara. Lebih baik aku tidak pernah melahirkannya ke muka bumi. Ah, sudahlah Raja Dewi. maafkan anakku. Yang penting para dewa masih melindungi kalian. Iya, Ibu Indra Suwari. Mudah-mudahan Kanda Prabu negara tidak mengulanginya. Ah, ah, Raja Dewi, ya, pakaianmu sampai robek-robek begini, ah, dan rambutmu kusut. Ah, untung aku segera datang. Kalau tidak, ah, entah apa yang akan terjadi. Jaya negara itu semakin hari semakin berandalan saja. Ibu Ibu Indraswari, hamba ingin menghadap Ibunda Ratu. Hamba terpaksa mengadukannya kepada beliau, Ibu. Hamba tak diantarkan menghadap Yunda Tribuana. Ah, jaya Negara, Jaya Negara. Ah, kapan kau bisa menjadi laki-laki yang dewasa? Putri Indreswari mengiringi langkah-langkah Putri Raja Dewi. Mereka bergegas menuju ke ruangan bilik Ibunda Ratu. Ternyata Putri Dewi juga sudah lebih dulu menghadap. Mereka kemudian mengadukan perbuatan yang telah dilakukan Jaya Negara. Perbuatan kotor dan tidak senonoh. Hamba takut Ibunda Ratu. Sepertinya Kanda Prabu Jaya Negara semakin nekat. Benar Ibunda Ratu. Sewaktu-waktu Kanda Prabu pasti akan datang lagi untuk melaksanakan niatnya yang tidak senonoh Ibunda Ratu. Buana nampak sangat prihatin mendengar laporan tentang kelakuan Prabu Jayanegara yang semakin keterlaluan. Untuk sesaat lamanya beliau berdiam diri. Ruangan menjadi hening dan sunyi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.